Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang ihsan kita kepada Allah taala, melanjutkan pembahasan kita martabat yang ketiga dari maratibuddin yaitu al-ihsan, maka ihsan yang kedua adalah ihsan terhadap para makhluk. Ihsan kepada para makhluk artinya berbuat baik kepada para makhluk Allah, para hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Allah taala dan kepada nabi kita. Allah dan Rasulnya mengajarkan agar kita menjadi orang-orang yang berbuat baik kepada para hamba-hamba Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wa qulul linasi husna. Jadilah eh, berbuat berbicaralah Anda kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Manusia umum, baik yang kafir, yang muslim apalagi atau yang mukmin, hendaklah kalian tetap berbicara yang baik. Bahkan Sampai toh dalam urusan jidal kepada ahlul kitab. Apa yang Allah katakan? wajadilhum billatihya ahsan. Dan berbuatlah dan berjidalah Anda kepada ahlul kitab dengan cara yang lebih baik. Demikian pula bagaimana Allah perintahkan kita kepada berbuat kepada orang tua, kerabat, wabil walidaini ihsanan, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin, Hendaklah berbuat ihsan kepada orang tua, kerabat, orang mis anak ya, orang miskin, anak yatim. Ini semuanya adalah perintah untuk berbuat ihsan. Para pemirsa yang rahmati Allah, sungguh sangat indah apa yang ditamsilkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang kini bagaimana seorang muslim menjadi orang oh pribadi yang ihsan yang serba baik perkataan, perbuatan, akhlaknya. Nabi memberikan tamsil dengan syajaratun nakhl wan eh, syajaratun nakhlah wan nahl. Syajaratun nakhlah wan nahl. Dengan pohon korma dan dengan lebah. Rasulullah SAW katakan, ini masalul mukmin masalul nakhlah. Para umpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan ini pohon korma. Apa maksudnya? Ma akhadta minha syai'an nafa'aka apapun yang Anda ambil dari pohon korma itu memberikan manfaat. Pohon korma, akar sampai buahnya semuanya manfaat. Akarnya, batangnya, daunnya, kemudian buahnya, buah yang paling muda, buah yang kayak ini, buah yang segar, matang masih segar, korma yang sudah tua, itu semuanya bermanfaat. Artinya pribadi seorang muslim, pribadi yang senantiasa memberikan manfaat. Sebagaimana Eh, Rasul kita mengatakan ini manis tata'a ah. ayang fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya maka lakukan. Dan ketika Nabi menyebutkan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah siapa mereka itu? Ahabbun nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang mereka paling bermanfaat bagi manusia orang lain. Ini adalah yang pertama. Ihsan bagaimana pribadi seorang muslim yang ihsan ditamsilkan dengan pohon korma. Yang kedua dengan nahl. Dengan lebah. Inna masalah mu'min kemasalin nahlah. Ini perumpamaan seorang muslim sebagai perumpamaan yaitu nahl yaitu uh, lebah. Bagaimana lebah itu akala uh, akalat tayiban, wa wada'at kemudian wawakoab falam tuksir walam tufsid. Bagaimana lebah itu? Dia makan yang baik. Dia tidak pernah makan yang buruk. Dia akan menghisap ke nektar-nektar, ini bunga-bunga yang eh, yang bagus. Tidak pernah dia mencelok di tempat-tempat yang kotor, kotoran, kemudian sampah-sampah. Tidak sebagaimana lalat yang dia akan mencari tempat yang paling kotor atau paling berpenyakit ini dari eh, keadaan lingkungan yang ada. Kalau kalau dia mengeluarkan wada'at taiban mengeluarkan dia akan mengeluarkan yang baik. Produknya lebah adalah madu atau propolis. Sehingga semuanya adalah serba manfaat dan baik bagi manusia. Wa dan kalau dia mencelok hinggap lam ini taksir walam tafsid tidak mematahkan dan dan tidak merusak. Seorang muslim seperti itu. Bagaimana dia senantiasa untuk mengambil ke untuk dijadikan sebagai bahan pikirannya, ilmu, makanan perut eh, yang masuk ke perut semua yang baik, yang halal. Pemikiran yang lurus. Dia tidak akan melakukan yang buruk-buruk. Produk dia, ucapannya, perbuatannya, masya Allah, akhlak yang mulia, yang dirasakan kindanya oleh manusia. Dan dia dimanapun berada bukanlah para perusak. Sehingga sangat jauh kepribadian seorang muslim dengan kepribadian yang dikatakan teroris. Yang mengguncang atau yang membuat takut lingkungan, yang menteror, jauh daripada itu. Dan terakhir kali kita tutup pembahasan ihsan ini dengan buah-buah yang indah bagi orang yang mereka melakukan perbuatan ihsan. Yang pertama sebagaimana yang Allah katakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Kebersamaan Allah dalam masalah ini adalah kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang khusus, kebersamaan itu ada dua. Kebersamaan yang amah dan ma'iyah yang khasah. Ma'iyah yang amah artinya Allah melihat semua para makhluk mendengarkan, mengawasi, meliput. Ini ma'iyatullah yang amah. Tidak ada seorang makhluk pun yang lepas daripada pengawasan Allah Ta'ala. Akan tapi ada ma'iyatullah yang khasak. Ma'iyatullah yang khusus. Ma'iyatullah yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Orang mukmin, orang orang yang bersabar, orang yang berbuat ihsan. Apa itu? Dalam bentuk pertolongan, penguatan, pembelaan, penjagaan Allah. Inilah makiatullah ma'iyatullah yang khasah. Sehingga seandainya Anda ingin senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, maka jadilah Anda orang yang berbuat ihsan. Yang kedua, Allah akan mencintainya. Yang Allah katakan, yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang mereka berbuat ihsan. Dan kalau Allah mencintai, satu, Allah akan uh, umumkan kepada para malaikat, Allah panggil Jibril, dan Jibril Allah perintahkan untuk mengumumkan kepada para malaikat yang lainnya. Kemudian yang kedua, Allah akan menjadikan ya ini seluruh anggota badannya itu tidak bernafsu lagi kecuali dia dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini orang yang mereka dicintai oleh Allah taala, dia benar-benar akan senantiasa di dalam penjagaan ini Allah Subhanahu wa taala. Ah, inilah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pembahasan ihsan. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam kelompok al-muhsinun, orang yang berbuat ihsan dan beliau membawakan dalil-dalil dalam masalah ihsan ini beberapa ayat. Ayat yang pertama adalah innallaha ma'alladzina taqau hum muhsinun. Allah bersama dengan orang bertakwa dan Allah bersama dengan orang mereka berbuat ihsan. Kemudian ayat yang kedua beliau bawakan ini ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan itufiduna fi. Apapun yang apapun keadaan Anda dan ayat manapun yang Anda baca dan amal apapun yang Anda lakukan, senantiasa kami Allah menyaksikan semua perbuatan Anda tersebut ketika Anda melakukannya. Wa tawakkal alal azizir rahim. Bertawakallah Anda kepada zat yang maha perkasa lagi mak, yaitu kasih sayang. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fisajidin. Zat yang melihat Anda ketika Anda berdiri maupun ketika Anda sujud. Semuanya dalam penglihatan Allah inilah muraqabah. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang betul-betul Allah berikan nikmat ihsan sehingga memiliki tingkatan agama, kualitas agama yang sangat tinggi. Eh, hanya kepada Allah kita mengadu dan meminta taufiknya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.